kulla dhalalatin finnar Ikhwana fiddin wal akhwat fillah Rahimakumullah InsyaAllah kita lanjutkan Pembahasan kita Dalam kitab Al-Qawaid Al-Arba Empat kaidah Kaidah Di dalam memahami Tauhid Dan juga dalam memahami kesyirikan Telah kita sebutkan sebelumnya tentang unwan sa'adah Alamat-alamat kebahagiaan Imam Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara alamat kebahagiaan yaitu idza utiya syakara wa idza betulia sabara wa idza adna istaghfara beliau menyebutkan tiga alamat kebahagiaan di dunia wal akhirah Yang pertama, dia bersyukur apabila diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar apabila mendapatkan musibah. Dan yang ketiga, dia beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia melakukan dosa. Kemudian Syekh rahimahullah taala melanjutkan ucapannya I'lam arsyadaka Allah li أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون dalam surah Al-Zariyat ayat 56 Ketahuilah Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepadamu untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Dalam kalimat ini, beliau mengatakan iklam, ketahuilah. Tidaklah beliau mengucapkan semacam ini, melainkan apa yang akan beliau sebutkan adalah perkara yang penting. Sebagaimana dalam Al-Quran sebutkan Fa'lam annahu la ilaha illallah Wastaghfir lidambik Ketahuilah, berilmulah bahwasanya la ilaha illallah tidak ada sembahan yang hak untuk sembah selain Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah terhadap dosa-dosamu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata i'lam ketahuilah berilmulah kemudian setelahnya menyebutkan perkara yang penting tentang tauhidullah tentang la ilaha illallah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. pun beliau rahimallahu taala menyebutkan kata i'lam kemudian beliau menyebutkan setelahnya perkara yang penting. Arsyadaka Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu. Ini merupakan doa dari seorang syekh rahimallahu taala kepada para murid-muridnya kepada para pembaca, para pendengar dan selayaknya bagi seorang al-muallim, pengajar dia mendoakan kepada muta'allim, kepada muridnya sebagaimana Syekh rahimahullah ta'ala dengan i'lan Allah, li ta'atih ketahuilah mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk taat kepadanya maka perbanyak kita berdoa kepada murid-murid kita walaupun dia salah dalam melakukan suatu misalnya ucapan ataupun suatu jawaban kita doakan arsyadakallah hadakallah Allah yahdik benar-benar Allah memberikan petunjuk nah jangan sampai ketika muridnya melakukan satu kesalahan dia langsung doakan kejelekan doakan kehina, tidak akan tapi masya Allah termasuk diantara kelembutan kasih sayang seorang guru kepada muridnya senantiasa mendoakannya barakallahu fiik yarhamukallah hafizakumullah doa-doa nah begitupun beliau kasih sayangnya kepada murid-muridnya kepada para pembaca mengatakan Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepadamu untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah arus memberikan mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya di mana makna rus malah petunjuk ulama mengatakan Allah wa rasulih Mana petunjuk di sini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya Ketika Allah mengatakan ulaika humur rasyidun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, maknanya mereka lah adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya. Dan juga Nabi SAW beliau mengatakan, "May yuti'illah wa rasulahu faqad rasyad, wa may ya'sillah wa rasulahu faqad ghawa." Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Dan siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya Maka dia telah sesat Sehingga arus Ini lawannya daripada ghai Kalau ghai sesat Kalau arus Ada kesatan Dan surah Al-Baqarah Ayat 22 Nah Eh, dia adalah orang yang sesat. Adapun Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dengan rudu yaitu al ilmu bima yanfa'u wal amalu bih. Arus yaitu ilmu mengetahui yang bermanfaat dan mengamalkannya. Ini makna daripada arus Beliau mengatakan, "I'lam arsyadakallah bi Ketahuilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukimu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana taat kalau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah, taat kepada Allah maknanya adalah ibadah. Maknanya ibadah kepada Allah Adapun kalau ibadah dinisbahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti taat kepada Rasulullah, taat kepada waliul amr, pemimpin ibadah. Dikarenakan ibadah hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang kadang-kadang taat akan tapi tidak beribadah kepadanya. Ini kalau kata taat dinisbahkan disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka maknanya bukan ibadah. Nah, akan akan Menurutinya akan tetapi tanpa dengan ibadah. Adapun kalau taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini maknanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan al-hanifiyyah millatu Ibrahim. Hanif adalah milahnya, agamanya Nabi Ibrahim. Dalil yang mengatakan hal ini bahwasanya Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim banyak sekali. Di antara yang surah Al-Imran ayat 95 Allah mengatakan Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah Maha benar Allah subhanahu wa ta'ala Ikutilah oleh kalian Milahnya Agamanya Nabi Ibrahim Yang hanif Yang lurus Dan Nabi Ibrahim Bukanlah orang-orang musyrik Sehingga ayat ini jelas sekali bahwasanya agama Nabi Ibrahim adalah agama Hanifiyah Dan juga Allah katakan dalam surah Al-Imran ayat 67 ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما Nabi Ibrahim bukanlah seorang Yahudi ataupun Nasrani akan tapi beliau adalah seorang yang beragama lurus dan juga agama yang muslim menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Hanifiyah adalah milahnya agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun makna daripada Hanif sebutkan. oleh para ulama yang namanya Hanif al-muqbil ala Allah al-mu'rid amma siwa yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada hanif. Nabi Ibrahim beliau mempunyai agama yang hanif, lurus. Maknanya beliau menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil menunjukkan bahwa Ibrahim adalah seorang yang mukbil Allah, mu'rid amma siwah, baik sekali. Di antaranya Ibrahim mengatakan, wa li abihi wa qaumi innani إنني mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi Allah menyebutkan tentang ucapan Nabi Ibrahim tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan juga kepada kaumnya innani bara'um mimma ta'budun sesungguhnya saya berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah ini menunjukkan mu'rid amma siwah, berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan saya berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Illalladzi fatarani kecuali kepada yang telah menciptakanku. Fa innahu sayahdin sesungguhnya dialah yang memberikan petunjuk kepadaku. Ini mukbil Allah menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala dan menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Jadi dalam ayat yang lain dalam surah Maryam ayat 8. Wa atazilukum wa ma tad'un min dunillahi wa ad'u rabbi. Aku tinggalkan kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ad'u rabbi dan aku berdoa kepada Rabbku. Ini menunjukkan dia mukbil Allah, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada hanif menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti milahnya, agamanya Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. dalam surah An-Nahl ayat 123. Kemudian kami wahyukan kepada wahai Muhammad. Ikutilah milahnya agamanya Nabi Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah di antara orang-orang yang musyrik. Perintah Rasulullah SAW untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim, agama tauhid, mukbil Allah menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Hanifiyah sebagian ulama mengatakan Al-Hanifiyah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala an ta'budallaha wahdah mukhlishan engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dalam keadaan mengikhlaskan diri kepadanya di dalam melaksanakan agama ini. Bermakna daripada Hanifiyah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas mengikatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan agama bukan hanya sekedar ibadah saja akan tapi juga dia dalam karena ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjauhi kesyirikan-kesyirikan dikarenakan suatu ibadah kalau nah dan juga ibadah tidaklah dikatakan suatu ibadah yang benar kecuali apabila selamat daripada kesyirikan yang besar ataupun kesyirikan yang kecil. Allah katakan dalam ayatnya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlisin dalam keadaan ikhlas. Ini bukan syarat diterima ibadah. Ibadah Bagaimanapun yang dia lakukan, betapa besarnya sebagai ibadah, kalau seandainya tidak dalam keadaan ikhlas, tidak akan terima Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pondasi syarat yang penting sekali tatkala seorang beribadah hendaklah didasari dengan ikhlas. Kemudian mutaba'ah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Dan di sini ada faedah yang sangat penting sekali yaitu tentang al-alaqah kaitan antara tauhid dengan ibadah. Ada keterkaitan antara tauhid dengan ibadah. Nah, dan sebelum kita mengetahui apa kaitannya antara tauhid dan ibadah, Penting bagi kita semuanya untuk mengetahui apa itu makna ibadah dan apa itu makna tauhid. Sehingga dengan mengetahui makna ibadah dan makna tauhid, kita akan mengetahui apa kaitannya antara ibadah dengan tauhid. Nah, adapun ibadah lugatan secara bahasa artinya al menghinakan diri, tunduk. Nah, ada dalam syariat sebagaimana disebutkan oleh Syekh Allah Ta'ala Al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal al-zahirah wal batinah ibadah yaitu suatu sebutan yang mencakup semua perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah Subhanahu wa taala ridhoi dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan baik yang zahir ataupun yang batin. Ini makna daripada ibadah. Jadi bukan hanya sekedar rukun Islam saja. Akan mencakup semua baik ucapan atau perbuatan atau yang lahir atau yang batin yang jelas diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna daripada al-ibadah. Nah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal, mengharap kepada Allah, takut kepada Allah, ini termasuk daripada ibadah. Baik yang zahir ataupun yang batin. Yang zahir salat, haji, ini ibadah. Yang batin seperti tadi tawakal kepada Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ibadah, cakupannya luas bukan sempit hanya sekedar rukun Islam saja. Nah, ini makna daripada ibadah. Adapun tauhid secara lughah bahasa ini menunjukkan kepada infirad kepada satu tunggal. Adapun secara istilah syar'i tauhid adalah ifradullah bima yahtasu bih. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala kepada perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Di mana perkara yang khusus yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala ada tiga. Ada rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifat. Sehingga tauhid pun dibagi menjadi tiga. Ada tauhid rububiyah yaitu keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal, Maha Esa di dalam penciptaan dan juga di dalam pemberian rezeki di dalam mengatur alam raya ini tidak ada sekutu baginya kemudian yang kedua tauhid al-uluhiyah keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa Maha Tunggal di dalam ilahiyah peribadahannya tidak ada sekutu baginya dan yang ketiga tauhidul asma wa sifat keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal di dalam zatnya dan juga sifatnya yang tidak ada serupa dengan Allah Subhanahu wa taala seorang pun. Ini makna daripada tauhid. Ada tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Nah, maka dengan kita mengetahui macam-macam daripada tauhid ini dan juga makna daripada ibadah nanti kita akan tahu apa kaitan antara ibadah dengan tauhid. Nah, Allah menyebutkan dalam ayatnya wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia mereka untuk beribadah kepadaku. Di mana ulama mengatakan makna ya burun yuwahidun. Makna ibadah di sini ada yuwahidun untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ibadah saja, akan tapi ibadah dengan mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala Kemudian Syekh mengatakan فإذا أردت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد Apabila engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah sesungguhnya ibadah tidak dinamakan suatu ibadah yang benar kecuali disertai dengan tauhid. Nah, gue mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah. Bukan untuk main-main saja. Ma khalaqta hada Tidaklah engkau menciptakan ini semua hanya sia-sia saja. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Allah mengatakan, apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian hanya sia-sia saja dan kalian akan diberi kebaikan kepada kami tidak sama sekali akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia untuk tugas yang utama tugas yang pokok beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimintai pertanggungjawaban apa yang dilakukan di dunia ini Nah, maka kalau seandainya kamu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu beribadah kepadanya, ketahuilah bahwasanya ibadah tidak akan dinamakan suatu ibadah yang benar kecuali disertai dengan at-tauhid. Nah, sehingga dalam hal ini jelas sekali ada kaitan antara ibadah dengan tauhid di mana keberadaan ibadah ditinjau daripada si ibadah tersebut lebih umum daripada tauhid. Mananya semua muwahhid orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak semua yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya. Nah, jadi semua orang yang bertauhid dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak semua orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalil terhadap ini kita lihat bahwasanya kufar Quraisy orang-orang kufar di kalangan Quraisy Allah Subhanahu wa taala menamai mereka sebagai orang-orang musyrik padahal mereka pun beribadah pada sebagian waktu-waktunya dengan sebagian ibadah-ibadah yang mereka lakukan akan tapi ibadah mereka itu tidak didasari ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala saja sehingga mereka bukanlah seorang muwahid akan tapi keadaan mereka tetap menjadi orang musyrik Allah katakan dalam ayatnya فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْقِ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرْ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Orang-orang musyrikin Quraisy apabila mereka mengendarai perahu kapal, laut. Da'alullah mukhlisina lahuddin. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas kepadanya di dalam melaksanakan agama. Falamma najjahum ila al-bar idahum yushrikun. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka ke daratan tiba-tiba mereka melakukan kesyirikan kembali. Ini orang-orang Quraisy, kufar Quraisy ketika itu. Nah, ataupun orang-orang musyrikin pada zaman Ambiya, para nabi. Mereka beribadah pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mereka tidak disebut sebagai seorang muwahhid Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ibadahnya tidak didasari dengan keikhlasan. Bahkan ibadahnya mereka tatkala dalam keadaan sempit, dalam keadaan terdesak, baru dia mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keberadaan orang kufar zaman dulu. Dan kalau kita lihat keberadaan orang-orang kafir zaman sekarang lebih dahsyat lagi dibandingkan orang-orang kafir zaman dahulu. Dalam keadaan senang, dalam keadaan sempit, mereka melakukan kesyirikan. Coba lihat sekarang. Banyak di antara orang-orang musyrik tatkala mereka senang, mereka melakukan kesyirikan, kekafiran. Begitupun tatkala mereka sempit, datang ke dukun, ke paranormal dan sebagainya. Nah, susah senang dalam keadaan syirik. Adapun zaman dulu mereka melakukan kesyirikan tatkala dalam keadaan senang. Adapun dalam keadaan sempit mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya mereka pun orang-orang kufar Quraisy beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allah wa anta fihim وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ dalam surah Al-Anfal ayat 33 Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengadab mereka dalam keadaan engkau ada pada mereka. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengadab mereka dalam keadaan mereka beristighfar. Ini menunjukkan bahwa mereka pun beribadah, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan ibadah. Akan tapi peribadahan mereka tidak tidak sadar dengan ikhlas sehingga mereka tidak dikatakan sebagai muwahid. Nah, dan juga dari yang lain di antaranya hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma anna al-musyrikin kanu yatufuna bil bait bahwasanya orang-orang musyrik mereka melakukan tawaf di Baitullah. Tawaf. Ini merupakan ibadah. Nah, akan tapi mereka mengatakan La Baik la syarika lak labaik. Nah, la syarika la illa syarikun huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Mengucapkan kalimah-kalimah kesyirikan. Menyatakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala ini orang-orang kufar Quraisy. Sehingga mereka pun beribadah. Akan tapi ibadah mereka tidak didasari dengan keikhlasan. Nah, sehingga mereka tetap dinyatakan sebagai orang-orang musyrik, sebagai orang-orang kufar. Ibadah mereka tidak memasukkan ke dalam Islam. Ini kaitan antara ibadah dengan tauhid. Sekali lagi, setiap muwahid orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, tidak semua yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagai muwahhid. Dikatakan sebagai orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan orang kufar Quraisy pun mereka beribadah pada sebagian ibadah-ibadah, pada sebagian waktu-waktu akan tapi mereka tidak dinyatakan sebagai muwahhid tetap dikatakan sebagai orang musyrik. Nah, sehingga ibadah sifatnya lebih umum dibandingkan dengan tauhid. Nah, sehingga beliau mengatakan Syekh rahimallahu taala, "Fa'lam anna al-ibadah la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid." Ketahuilah bahwasanya ibadah tidaklah dinyatakan sebagai ibadah yang benar kecuali bersama tauhid. Nah, kita lihat tadi suri teladan yang baik Nabi Ibrahim alaihissalam yang milahnya agamanya Hanifiyah. Mukbil Allah wa mu'rid amma siwah. Hanif menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyatakan innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah kecuali kepada yang telah menciptakanku sesungguhnya dialah yang memberi petunjuk kepadaku nah dialah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijeluki sebagai Abul Ambia, bapaknya para nabi dikarenakan para anbiya yang datang setelahnya semuanya dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan dalam ayatnya dari surah Al-Ankabut ayat 27 وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةِ والكتاب Kami jadikan pada keturunannya Nabi Ibrahim para nabi, kenabian dan juga kitab. Nah, sehingga semua nabi dari kalangan Bani Israel merupakan cucu Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, maka sebuah nabi ini dari anak cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sebagai penghormatan kepadanya. Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam, kudwah, contoh, suri teladan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu ikutilah milahnya agama Nabi Ibrahim yang lurus di mana dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Dan juga Allah katakan dalam ayat yang lain. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah mengatakan, sesungguhnya aku menjadikanmu wahai Ibrahim sebagai pemimpin bagi manusia. Qudwah, suri teladan, contoh yang baik bagi manusia. Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummat." umat di sini maknanya ada imam. Ada seorang pemimpin yang diikuti. Nah, pemimpin yang diikuti. Dan juga beliau menyeru kepada manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Seperti halnya para ambia yang lainnya, para nabi yang lainnya. Mereka menyerukan kepada supaya beribadah kepada Allah saja dan menjauhi kesedihan. Dalam surah An-Nahl ayat 36 Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul di mana mereka menyeru beribadah kepada Allah saja dan menjauhi tauhid-tauhid. Ini inti dakwah para anbiya. Semuanya sama. Ada syariat-syariatnya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya tentang halal tentang haram maka ini berbeda-beda sesuai perbedaan umat-umat dan juga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka nah Allah subhanahu wa ta'ala kadang membuat syariat melalui nabinya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghapusnya dengan syariat yang baru yang dibawakan oleh nabi yang lainnya sampai datangnya syariat Islam yang menghapus semua syariat-syariat sebelumnya dan tetap sampai hari kiamat. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penghapus daripada syariat-syariat sebelumnya. Adapun asal agama para nabi semuanya sama, yaitu agama tauhid yang tidak dihapus dan tidak akan dihapus. Tetap syariat mereka sama atau agama mereka satu agama tauhid nah dinuhum wahid agama mereka satu yaitu agama Islam yang maknanya ikhlas lillahi bitauhid mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya Ada syariat-syariatnya berbeda-beda nah ada yang dihapus akan tapi tauhid dan juga akidahnya dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua para nabi para nabi menyeru kepada tauhid dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, maka tentunya kewajiban seorang muslim dia mentaati apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan daripada syariat-syariat Adapun syariat yang telah dihapus maka beramal dengan syariat yang menghapusnya ini merupakan ibadah. Nah, adapun kalau seandainya dia masih beramal dengan syariat-syariat yang sebelumnya yang telah dihapus, bahkan ini bukan merupakan ibadah. Nah, maka amal amal bimansuh laisa ibadatun Beramal dengan perkara-perkara, dengan syariat-syariat yang telah dihapus bukanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pada hakikatnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka masih mengamalkan syariat-syariat yang telah dihapus dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن الإبادة لا تسمى إبادة إلا مع التوحيد Apabila engkau mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, ketahuilah semua ibadah tidak dinamakan suatu ibadah yang benar kecuali dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a Sebagaimana salat tidak dinamakan salat yang benar kecuali dengan taharah. Nah, seseorang sholat dalam kalian berhadas tanpa berwudu, bagaimana sholatnya? Tidak sah. Nah, habis buang air besar, dia sholat, dia berwudu. Habis junub, dia sholat tanpa mandi. Bagaimana keadaannya? Tidak sah. Begitu pula suatu ibadah kalau seandainya tidak diiringi dengan tauhid, maka ibadahnya tidak akan terima di sisi Allah Subhanahu wa taala Teh. Apa tadi kita sebutkan? Yang jelas bahwa setiap muwahhid berarti dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak semua yang beribadah kepada Allah dikatakan sebagai muwahhid. Tidak. Nah, لأنه لا يكون موحدا حتى يسلم من الشرك ويعبد الله مخلصا له الدين dikarenakan tidak dikatakan sebagai seorang muwahhid sampai dia selamat daripada kesirikan. Nah, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan diri kepadanya. Kalau dia sudah selamat daripada kesirikan dan mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan sebagai muwahhid. Adapun hanya sekedar ibadah saja tidak menjadikan dia sebagai muwahhid. Dikarenakan orang kufar Quraisy pun beribadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi ibadahnya tidak dasar dengan ikhlas dan juga tidak menjauhi kesyirikan sehingga mereka tetap dikatakan sebagai seorang musyrik nah sehingga tentunya tugas paling utama dan juga ulama memaknai makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku ay liwahidun supaya mentauhidkanku nah itu tugas utamanya manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ala bisawab. Ila huna.